رحمني ورحمكم الله <clears throat> Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita kembali saling mengingatkan nikmat Allah Azza wa Jal yang zahir, yang batin yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Qala Allah Jalla wa ala, Allah berfirman wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang menganugerahkan, melimpahkan, mencurahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya yang zahirah atau yang batinah. Tentu untuk kita syukuri wajib atas kita semuanya mensyukuri atas nikmat Allah Jalla wa'ala. Kita lanjutkan pembahasan yang telah lalu ikhwatil kiram masih berkenaan dengan pembahasan islahu al-usar al-usrah upaya memperbaiki ya keluarga yang ini ternyata mendapatkan perhatian besar dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara bentuk perhatian Nabi alaihi salatu wassalam, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya. Nabi alaihi salatu wassalam beliau berkesempatan untuk mengunjungi keluarga-keluarga para sahabat. Untuk mengerti keadaan mereka, sehingga beliau pun memberikan bimbingan kepada keluarga-keluarga tersebut memasukkan kebahagiaan kepada mereka ya apa yang beliau bisa berikan berupa maslahat duniawiyah atau diniyah beliau akan berikan kepada keluarga tersebut Naam beliau sebagai seorang Rasul alaihi salatu wassalam ya, beliau berkesempatan untuk mengunjungi keluarga-keluarga para sahabat. Nah, ini tentunya ya menunjukkan perhatian besar kepada eh, sya'nul usrah, urusan tetangga apa ber, eh, berkeluarga. Nah, sebagaimana akan kita lihat dan kita dengar hadis berikut ini, ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Halimah At-Tirmidzi rahimahullah dari guru beliau Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Berkata Imam At-Tirmidzi fi Syama'il Al-Muhammadiyah di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah sebuah hadis baik kita baca sanatnya. Haddatsana Muhammad ibnu Ismail qala haddatsana Adam ibn Abi Iyas Qala haddatsana Syaiban Abu Muawiyah qala haddatsana Abdul Malik bin Umair an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dikisahkan oleh Abu Hurairah beliau berkata kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam keluar keluar dari rumah beliau la yakhruju fiha biasanya di waktu-waktu itu beliau tidak keluar manusia juga tidak keluar nah karena panas dan seterusnya tapi beliau keluar ketika itu walayal yalqahu fiha ahadun dan tidak ada yang menjumpai beliau seorang pun nah, ini sepi keadaannya ya keadaan sepi jam-jam seperti itu, saat-saat seperti itu orang tidak keluar. Fa'atahu Abu Bakrin. Tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq mendekati Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Fakala kemudian Rasul bertanya kepada Abu Bakar As Siddiq, maja abika ya Abu Bakrin? Apa yang menyebabkan engkau keluar wahai Abu Bakar? Ya, kenapa engkau kesini Abu Bakar? Qala maka Abu Bakar menjawab kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anzuru fi wajhihi. Saya sengaja keluar untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anzuru fi wajhihi untuk aku bisa melihat wajahnya. Ya, kerinduan untuk berjumpa dengan Rasul, keinginan untuk berjumpa dengan Rasul itu yang menyebabkan Abu Bakar keluar. Wa taslim alaihi juga keinginan untuk mengucapkan salam kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Falam yalbas an jaa Umar. Tidak lama kemudian datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqala Nabi bertanya lagi, "Ma jaa bika ya Umar?" Ada apa Umar engkau keluar? Qala al-ju' ya Rasulullah. Ya, saya sedang lapar ya Rasulullah, saya keluar. Demikian Umar menjawab. Al-ju' lapar ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasul alaihi salatu wasallam berkata, "Wa ana qad wajadtu ba'dha dzalik." Kalau demikian saya pun merasakan sebagian rasa lapar itu. Taib. Sekarang berkumpul tiga orang ini, Rasul alaihi salatu wasallam, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi mengajak mereka berdua untuk pergi ke rumah seorang sahabat. Fantaliqu ila manzili Abil Haizam Ibn At-Tayyihan Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kalau demikian mari kita pergi menuju ke rumahnya Abul Haizam Ibn At-Tayhan Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Di sini ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah ya datang apa yang kita maksud. Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengajak ya kedua orang ini orang yang terbaik di muka bumi ba'dal Ambia war rusul sesudah para nabi dan rasul untuk mengunjungi rumah seorang sahabat Abu Haisam Ibn At-Tayhan Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa kana rajulan kathiran nakhl wasya' sahabat ini Abul Haitham adalah sahabat yang banyak memiliki pohon korma, wasya dan juga banyak memiliki kambing. Sahabat yang cukup e, kaya, memiliki kambing banyak dan juga memiliki pohon-pohon korma. Nah, walam yakun lahu khadamun. Namun dia tidak punya khadam, tidak punya pembantu. ini saja kurangnya, dia tidak punya pembantu. Banyak kambing, banyak pohon korma, kebun yang sesungguhnya membutuhkan tenaga namun beliau tidak punya khodam, tidak punya khodam. Falam yajiduh. Ketika Rasul ali Shallallahu wasallam sampai ke rumahnya Abu Haitham bersama dengan dua sahabatnya lam yajiduhu. Rasul tidak mendapatkan Abu Haitham. Faqalu limra'atihi, maka Rasul bertanya kepada istri Abu Haitham, aina sahibuk? Di mana suamimu? Faqalat, maka sang istri mengatakan intalaqa yasta'dzibu lanal ma ya Rasulullah dia sedang pergi untuk mengambil air tawar untuk minum. Ya, wajar tidak punya pembantu. Semua pekerjaan dipegang oleh dia. Mencari air, ya. Wabillahi taufik. Dia sedang pergi mencari air ya Rasulullah. Falam yalbathu an jaa Abul Haitham biqirbatin yaz'abuha. Tidak lama kemudian datanglah Abul Haitham biqirbah dengan membawa kirbah. Kirbah itu tempat air yang terbuat dari ya kulit kambing, kulit kambing yang dilorot ya, kemudian dikeringkan, setelah dibersihkan lemaknya, disamak ya, kemudian diikat apa namanya kaki-kakinya eh, disitulah air disimpan. Bisa dibayangkan airnya cukup banyak. Dibawa oleh Abu Haisam Membawa air itu. Datang Abu Haitham biqirbatin yaz'abuha. Dia membawa kirbah itu yang berisi air yaz'abuha. Dia dia bawa. Nah. dengan dengan berat tentunya. Fawadu'aha maka kemudian diletakkan. Diletakkan. Summa ja'a yaltazimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam begitu dia melihat Rasul alaihi salatu wasallam rawuh datang di hadapan Abu Haisam yaltazimun Nabi alaihi salatu wasallam segera Abu Haisam memeluk Nabi alaihi salatu wasallam iltazam wa yafdihi bi abihi wa ummih kemudian e, mengatakan anta e, eh, nam e, eh, nam e, abi wa ummi fidaak yakni engkau lebih aku utamakan dari bapakku, ibuku. Nah, dan memang, memang demikian para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in. Yufdihi bi abihi wa ummi. Taib, summa intalaqa bihim ila hadiqatihi. Setelah itu Abu Haisam ya mengajak tamu-tamu beliau untuk pergi ke hadiqah, dibawa ke kebunnya, kebun korma. Fabasata lahum kemudian dihamparkan bisat. Dihamparkan e, tikar demikian. Ya, disambut duduk di kebun. Ya. Nah, ini bentuk sambutan yang luar biasa. Nah, disambut di kebun, ya, di bawah apa namanya pohon-pohon korma yang rindang, dipersilahkan untuk duduk. Summa intolaqo ila nakhlatin faja'a biqinwin fawadha'ahu setelah Rasul Ali Shallallahu Wasallam duduk, Abu Haisam segera ya pergi ke pohon kormanya dan dia ambil kinwin ya ini satu satu apa namanya eh dompol atau seperti itu ya fawadu'ahu diletakkan nah, jadi tidak dipilih-pilih satu dompol itu macam-macam ada yang masih apa yang sudah matang sekali ada bermacam-macam Wabillahi taufik. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi berkata kepada Abul Haisam, "Afala tanaqqaita lana min rutabihi?" Wahai Abul Haisam, tidakkah cukup engkau memilihkan yang masih rutab rutop saja? Kenapa engkau bawa sebanyak ini? Ada rutabnya, ada tamernya, ada busernya. Nah, ini macam-macam apa namanya? Eh, korma yang ada di situ. Faqala apa jawaban Abu Haisam? Ya Rasulullah, inni aradtu an takhtaru. Ya Rasulullah, sengaja saya bawa yang seperti ini. Ya, bermacam-macam korma untuk engkau memilih sendiri ya Rasulullah. Nah, sebuah penghormatan kepada tamu yang dilakukan oleh Abu Haisam. Au takhayyaru min rutabihi wa busrihi. Agar engkau bisa memilih rutabnya atau busernya Tafadhal. Fa'akalu wa syaribu min dzalikal ma. Maka Nabi pun makan ya, korma-korma tadi wa syaribu min dzalikal ma dan minum dari air yang tadi dibawa oleh Abul Haisam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Na'am." Di sini Nabi alaihi salatu wasallam memanfaatkan segala kesempatan untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan manfaat Ya, sehingga orang yang dikunjungi juga mendapatkan faedah, yang bersama dengan beliau juga mendapatkan faedah, terlebih perkara-perkara akidah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Hadza walladzi nafsi biyadihi minan na'im alladhi tas'aluna anhu yaumal qiyamah." Dhillun baridun wa rutabun tayyibun wa ma'un baridun Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam, "Hada ini, ini semuanya, waladhi nafsi biadih, demi zat yang jiwaku di tangannya. Minan na'im di antara nikmat-nikmat Allah, alladhi tas'aluna anhu, atau tus'aluna anhu. Di antara nikmat-nikmat yang kalian akan ditanya tentang nikmat itu. Yaumal qiyamah pada hari kiamat. Zillun baridun. Zillun baridun eh, apa namanya tempat yang teduh ya, bisa berteduh di bawah pohon korma sejuk warutobun toyibun korma-korma yang yang basah rutop wamaun baridun dan air yang segar ini diantara nikmat yang kalian akan ditanya nanti pada hari kiamat minan na'im alladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah Baik, apa faedah dari sini ikhwatil kiram Nabi Ali salatu Wasallam yaghrisu aqidatan li ashabihi. Nabi alaihi wasallam menanamkan akidah kepada para sahabatnya. Akidah tentang hari kiamat, akidah tentang nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Termasuk itu semua ditanya, ikhwan. Zillun baridun. Apalagi yang lebih dari itu, ikhwatil kiram. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Taib. Abu Haisam termasuk yang mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi ini. Fantolako Abul Haytham. Kemudian Abul Haytham berpamitan pergi meninggalkan Rasul Ali Shallallahu Wasallam. Liasna alahum to'aman. Untuk membuat makanan. Sudah disuguhi tadi. Banyak. Namun beliau pergi meninggalkan Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Liasna alahum to'aman. Untuk membuatkan makanan untuk Rasul Ali Shallallahu Wasallam. Fakalan Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Nabi berpesan kepada Abu Haisam, "La tazbahan, la tadbahanna dzata darrin." Wahai Abu Haisam, kalau kamu mau menyembelih, kalau memang mau menyembelih, beliau kan punya banyak apa? Kambing. Kalau memang mau menyembelih, jangan menyembelih yang sedang apa namanya? E, eh, diperah susunya. Fadzabaha lahum anaqan au jadian. Maka beliau pun menyembelih seekor kambing. Fa'atahum biha fa'akalu. Kemudian dibawa kambing itu. Mestinya bukan kambing hidup-hidup atau baru disembelih kan tidak. Nah, sudah dimasak. Ini menunjukkan cepatnya beliau mempersiapkan apa namanya eh, suguhan untuk Nabi Ali Shallallahu Wasallam seekor kambing yang yang disembelih oleh beliau. Nah, faagalu maka Nabi pun bersama Abu Bakar dan Umar agalu makan dari Eh, kambing tersebut. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda. Setelah beliau makan, Abu Bakar, Umar yang tadinya lapar eh, siapa Umar bin Khattab Kemudian juga Rasul mengatakan wa inni wajadtu ba'da dzalik, saya juga mendapatkan sebagian rasa lapar itu. Nah, setelah beliau makan, kemudian Nabi bertanya kepada Abu Haisam, "Hallaka khadimun?" Wahai Abu Haisam, kamu punya pembantu? Qala kata Abu Haisam la tidak ya Rasulullah. Qala kata Nabi Ali alaihi salatu wasallam faida idza atana sabiyun fatina. Kalau demikian, kalau kamu mendengar suatu saat saya memiliki budak-budak fatina, datang kepadaku. yakni aku akan beri kamu apa? Budak. Demikian pesan Nabi Ali alaihi salatu wasallam. Di sini ikhwatil kiram ada pelajaran yang beliau sampaikan, ya untuk kita semuanya untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Nabi tidak punya hutang budi kepada umatnya. Kepada siapapun Nabi tidak punya hutang budi. Ya. Dalam keadaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau disukui sebanyak ini pun Abu Haisam tidak mungkin bisa membalas siapa Rasul Shallallahu Wasallam karena apa yang dirasakan oleh Abu Haisam ya berupa kebaikan adalah kebaikan agama. Ya, Beliau mendapatkan hidayah dengan sebab dakwah Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Beliau mengerti Allah Jalla Ala asma'ahu al-husna, nama-namanya yang husna. Bisa beribadah kepada Allah, meninggalkan asyirku billah azza wa Ini nikmat yang yang sampai kepada Abu Haytham bisa babi an Nabi Ali Shallallahu Wasallam dengan sebab Nabi Ali Shallallahu Wasallam tidak bisa dibalas. Namun demikian ketika Nabi Ali Shallallahu Wasallam ya beliau sudah merasakan makanan yang disuguhkan, ya, minuman yang disuguhkan, bahkan disembelihkan seekor kambing, Nabi membalas. Nabi membalas. Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan, ya, halaka min khadim, apakah kamu punya pembantu, wahai Abu Haisan? Ini sisi yang pertama, ikhwatil kiram. Rasul Ali Shallallahu Wasallam mengajari kita untuk ya membalas kebaikan dengan kebaikan. Nah, di antara faedahnya adalah Seorang tidak memiliki ketergantungan kecuali hanya kepada Allah. Karena dia tidak punya hutang budi. Dia berusaha untuk membalas. Ya, kalau tidak bisa memiliki sesuatu untuk diberikan, maka balas dengan doa. Dengan mengucapkan jazakallahu khairan. Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengajarkan demikian. Ini yang pertama ikhwatul kiram. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan perhatian Nabi kepada ya usrat as-sahabat, keluarga para sahabat. Sampai bab yang seperti ini. Sampai bab punya pembantu atau tidak diperhatikan oleh Nabi. Jangan ditanya tentang perkara-perkara yang terkait dengan agama, terkait dengan akidah. Itu yang pertama Nabi Ali Shallallahu Wasallam tanamkan. Termasuk dalam bab yang seperti ini. Nabi bertanya, halaka min khadim, kamu punya pembantu? Ya. Karena datang tidak ada Abu Haisam, dia sedang mencari apa namanya? Air sendiri. Ila akhirnya. Setelah setelah dijawab oleh Abu Haisam, lah tidak ya Rasulullah. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi kemudian mengatakan, faida atana sabiun fa'tina." Kalau demikian, kalau nanti kamu dengar saya punya sabiun, ini tawanan-tawanan perang budak ya ini, fa'tina, kamu datangi saya. Fa'atan Nabi Ali alaihi salatu di bi ra'sain, laisa ma'ahuma salisun. Sampai suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan dua budak. Ya, didengar oleh Abu Haisan. Beliau mendapatkan dua budak. Laisa ma'ahuma salisun. Tidak ada yang ketiga, hanya dua saja. Fa'atahu Abul Haisam, maka Abul Haisam mendatangi Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Itu tentunya sudah beberapa waktu kemudian. Datang Abul Haisam kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Ya. Kemudian Nabi berkata kepada Abul Haisam, "Ikhtar huma, Wahai Abul Haisam, ini ada dua. Ya, kamu pilih Ikhtar minhuma, pilih salah satu di antara keduanya. Ya tinggal memilih mana yang kuat, mana yang ya, sudah dipersilakan untuk memilih. Namun Abdul Haizam tidak mau memilih. Justru minta kepada Nabi untuk memilihkan. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ikhtarli. Pilihkan untukku ya Rasulullah. Naam. Ini juga ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah menunjukkan tawaduknya Nabi alaihi salatu wassalam dan juga coba kita lihat apa yang dipilihkan oleh Nabi untuk siapa? Oleh oh, untuk Abu Haisam. Ya. Banyak faedah di sini, ikhwan. Banyak faedah di sini sebenarnya. Di antara faedahnya sahabat tahu bahwa saya pilihan Rasulullah mesti lebih apa? Lebih baik. Artinya Rasul sudah memberikan izin kepada Abu Haisam, silahkan kamu pilih. Namun Abu Haisam ya, lebih menyerahkan kepada siapa? Nabi. Engkau pilih ya Rasulullah untuk saya. Dan Rasul tidak menolak. Ya, faqala Nabi wa alaihi salatu wassalam bahkan Nabi kemudian mengatakan innal mustasyar mu'taman. Ini hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang penting ikhwan. Innal mustasyar mu'taman. Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam, Innal mustasyar sesungguhnya orang yang diminta pendapat muktaman dia sesungguhnya mendapatkan amanah. Ya. Jadi kalau ada orang minta pendapat kepada kita, ya, kita mendapatkan amanah. Ya, datang seorang kepada kita, Afwan, Akhi, datang dua orang melamar anak saya. Baik, pendapat antum bagaimana? Ya, dia sudah minta pendapat kepada kita, berarti dia percaya kepada kita. Maka pikirkan baik-baik. Ya. Mana yang terbaik untuk anaknya menurut apa yang dia ketahui berupa ilmu. Demikian Nabi Ali Shallallahu Wasallam ya menyampaikan kepada Abu Haisam, innal mustasyar mu'taman. Orang yang diminta pendapat mu'taman dia mendapatkan amanah. Khudh kalau demikian wahai Abu Haisam pilih ini saja, ambil yang ini. Ditunjukkan salah satu dari dua budak yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Khudh ambil ini. Fa inni ra'aituhu yusalli. Karena saya melihat ya, orang ini yusalli rajin salat. Nah, wastausi bihi ma'rufa. Dan saya berwasiat untuk kamu berbuat baik kepadanya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Rasul alaihi salatu wasalam memilih orang yang baik untuk keluarga siapa? Abul Haitham. Tidak tidak sembarang beliau memilihkan. Ini juga sekali lagi ya menunjukkan perhatian Rasul kepada usrah, kepada apa? keluarga. Namanya khadim, namanya budak. Otomatis dia akan banyak apa namanya bersinggungan. Nah, kalau tidak baik di antara sebab kerusakan keluarga saat ini di antaranya adalah ketika seorang tidak ya E, baik di dalam memilih orang-orang yang berada di keluarganya, pembantu, ya, yang tidak sholat, ya, pembantu yang akhlaknya tidak baik, ya, pembantu yang mungkin apa namanya e, membawa pemikiran-pemikiran yang yang tidak baik dan seterusnya. Ini diantara sebab kerusakan. Fan Nabi Ali Shallallahu Wasallam, Nabi Ali Shallallahu Wasallam di sini memilihkan untuk Abu Haisam Fa inni ra'aituhu yusalli. Saya melihat ini orang rajin salat. Nah. Wastausi bihi ma'rufa dan saya berwasiat untuk engkau berbuat baik kepadanya. Fantalaqa Abu Haisam ila imra'atih. Maka kembalilah Abu Haisam kepada istrinya dengan membawa budak ini. Fa Fa'akhbaraha biqauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan kepada istrinya ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi Nabi Ali Shallallahu Wasallam memilihkan ini karena seperti ini dan seperti ini. Ya. Apa kata Imro'atuh? Apa kata istri Abul Haisam? Fakalat Imro'atuhu berkata istri Abul Haisam, wahai Abul Haisam, Rasul sudah berpesan untuk kita berbuat baik kepadanya. Ma anta bibalighi haqqi ma qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ila bi an tu'tiqahu. Menurut saya, engkau belum bisa melaksanakan perintah Rasul dengan sempurna untuk berbuat baik kepada ya budak ini kecuali kalau kamu bebaskan dia. Dapat budak ya yang baik tapi begitu sampai apa kesimpulan wanita ini? Engkau bebaskan. Karena Nabi Ali Shallallahu Wasallam berwasiat untuk berbuat baik. Kata istrinya akan sempurna perbuatan baik kita dan melaksanakan pesan Rasul kalau kita bebaskan budak ini. Qala maka berkatalah Abul Haitham fahuwa atiq. Iya, dia saya bebaskan. Dimerdekakan oleh Abul Haitham. Berita ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mendengar berita itu, dibebaskannya budak ini, muslim, yusolli ya. Dan seorang budak muslim yang baik akhlaknya, baik agamanya, ketika dibebaskan maka manfaatnya akan lebih besar ya atau tidak? Lebih besar. Kalau dia tidak bu, bukan budak, dia hanya untuk satu keluarga itu. Tapi ketika dia bebas maka dia bisa melakukan ibadah haji, dia bisa melakukan jihad fisabilillah, dia bisa menuntut ilmu dengan luasa dan seterusnya. Ada khair ini kebaikan. Dibebaskanlah budak ini oleh Abu Haitham. Ketika berita ini sampai kepada Nabi, Nabi memuji istrinya Abu Al-Haisam. Ya, memuji istrinya Abu Al-Haisam. Dengan mengucapkan, Inna Allah lam yab'as nabiyan wala khalifatan illa walahu bitanatan. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Wa bitanah la ta'luhu khabala. Wa man yuqa bitanata su' faqad wuqiya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innallaha lam yab'as nabiyyan," tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun wala khalifatan atau khalifah illa walahu bitanatan, kecuali ada dua bitanah, ada dua yang mengiringi. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf. Ada yang memerintahkan ma'ruf, perkara yang ma'ruf, wa tanhahu anil munkar dan melarang apa? kemungkaran. Wa dan ada orang dekat yang dekat dengannya la ta'luhu khabala yang dia tidak meninggalkan kecuali kejelekan yakni yang disuruh kejelekan mengarahkan kepada kejelekan nah ya seperti kita juga ikhwatul kiram kita bergaul dengan manusia ada orang-orang yang dekat dengan kita yang orang itu membantu kita berbuat baik menyuruh yang ma'ruf melarang yang melarang yang mungkar namun terkadang kita juga diuji dengan orang-orang dekat yang justru apa ya memerintahkan perkara-perkara yang jelek. Di situ Nabi mengatakan waman yuqa bitanat asu faqad wuqiya. Siapa yang Allah selamatkan dia dari teman yang jelek, ya, faqad wuqiya. Sungguh dia diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk pujian Rasul Ali sallallahu wasallam kepada imra'atu Abi Al-Haisam, istri Abu Al-Haisam yang justru nah melepaskan kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari seorang budak dengan melaksanakan apa yang terbaik untuk kaum muslimin, untuk Islam, untuk muslimin, ya dan untuk budak itu dengan mengusulkan kepada suaminya untuk membebaskan budak yang baru dia dapatkan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, ya. Ini hadis sekali lagi diriwayatkan oleh Imam uh, At-Tirmidzi rahimahullah dalam Syama'il Muhammadiyah وهو مخرج عند مسلم وعند البخاري في صحيحيهما juga bisa didapatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kisah ini ma'ruf, ya. Kisah ini ma'ruf dan kita bisa merasakan ikhwatul kiram perhatian Nabi Ali Shallallahu Wasallam kepada usrah, as-sahabah, kepada keluarga-keluarga para sahabat. Nah, Abul Haitham ya didatangi oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam, didatanginya keluarga-keluarga oleh Nabi alaihi salatu wasallam memberikan faedah tentunya, memberikan pengaruh ikhwan. Setidaknya pengaruh yang pertama adalah mada idhalus surur, memasukkan kebahagiaan kepada mereka. Nah, kemudian berikutnya adalah seorang akan mendapatkan kebaikan, keberkahan. Mungkin ada sisa-sisa makanan Nabi Ali salatu wasallam, sisa-sisa minuman Nabi Ali salatu wasallam dan ingat, sisa-sisa makanan Nabi, sisa-sisa minuman Nabi mubarak diberkahi. Wahada min khususiyatir Rasul alaihi salatu wassalam. Ini termasuk khususiyah Rasul. Rasul kalau minum, ya ada sisa, orang semua ingin mendapatkan sisa itu. Orang kalau melihat Rasul berwudu ada sisanya, sama disebutkan dalam hadis, kadu yaqtatilun, hampir-hampir sahabat seperti orang mau berperang. yang ingin mendapatkan apa? Ya, air sisa wudhu Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Nabi kalau meludah, ludah belum sampai ke tanah, sudah sampai di tangan sahabat. Ya. Untuk diusapkan ke tubuh beliau, tubuh para sahabat. Nah, ini mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingat ini adalah khususiah kekhususan siapa? Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Nah, kekhususan Nabi Ali Shallallahu Wasallam dan para sahabat meyakini bukan Rasul yang memberikan keberkahan, bukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sisa-sisa air minum Nabi alaih salatu wassalam, sisa air wudhu Nabi alaih salatu wassalam ya, diberkahi. Nah, tidak ada kesirikan di situ. Nah. nah, dan ini kekhususan Nabi alaih salatu wassalam. Adapun kalau yang seperti ini diyakini ada pada selain Nabi, ada minasyirki billahi azza wa jalla Termasuk bentuk kesirikan, karena dia telah menetapkan sesuatu sebagai sebab padahal bukan sebab. Ini diantara faedah. Kebahagiaan keluarga tadi, kemudian juga keberkahan, mereka akan mendapatkan biidnillah dari Allah Azza wa Jal. Kemudian yang ketiga ilmu, ilmu, manfaat agama, ya. Kemudian manfaat duniawi. Dan antum bisa melihat di sini ikhwatil kiram, adakah manfaat duniawi yang dirasakan oleh Abu Haisam? Banyak. Ya, di antaranya budak di sini. Baik. Nah. Kemudian manfaat ukhrawi jelas di sini ikhwan ilmu yang beliau sampaikan. Ada dua eh, ada, ada tiga hadis Nabi Ali Shallallahu Wasallam yang kita dapatkan dari hadis ini. Ya. Nah, ada tiga ucapan Nabi yang ini bisa menjadi pegangan hidup kita. Yang pertama ikhwatil kiram iman bi al yaumil qiyamah. Iman kepada hari kiamat. Dan bahwasanya di antara yang akan terjadi nanti pada hari kiamat adalah soal pertanyaan tentang apa? Nikmat Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan, "Hada waladi nafsi biyadih." Ini yang kita makan, yang kita minum, termasuk diantara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang akan ditanya. Zillun baridun, rutabun tayyibun, wa ma'un baridun. Ini sabda Nabi Ali Shallallahu Wasallam tentang hari kiamat. Kemudian juga sabda Nabi Ali Shallallahu Wasallam, "Innal mustashar mu'taman." <clears throat> Ini juga Penting untuk kita jadikan pegangan hidup. Innal mustasyar mu'taman. Sesungguhnya mustasyar orang yang diminta apa? Ya, musyawarah pendapat mu'taman. Ya. Taib, jangan dianggap remeh. Kita sedang duduk, musyawarah misalnya. Ini penting untuk musyawarah juga. Di keluarga juga demikian. Namanya keluarga juga. Kadang musyawarah. Ya, ini anak mau dipondokkan di mana. Ya. Dan seterusnya atau ketika di ma'had duduk. Nah, antum sedang diminta pendapat antum akhi. Ya, apa pendapat antum tentang uh, modul ini? Apa pendapat antum tentang jadwal yang sudah kita buat ini? Apa pendapat antum tentang pelajaran olahraga untuk anak-anak? Ya, pertanyaannya hanya seperti itu. Nah, jangan kemudian dianggap remeh. Ya. Orang diminta pendapat itu ya, coba berusaha berpikir semaksimal mungkin. Apa yang dia mampu untuk dia curahkan. Tidaklah dia diminta pendapat kecuali karena orang memandang dia ngerti dalam bab ini. Oh menurut saya seperti ini. Menurut saya seperti itu. Innal mustasyar mu'taman. Ya. Termasuk juga tadi beberapa hal yang kita contohkan. Ya, diminta pendapat tentang orang yang apa namanya? Yang melamar anaknya. Kalau tidak tahu katakan tidak tahu. Ya. Kalau dia mengerti sampaikan. Ya. Wabillahi taufik. Innal mustasyar mu'taman. Dan yang terakhir ikhwatul kiram rahimanur rahimakumullah ujian Nabi Ali Shallallahu Wasallam ya kepada istri Abul Haisam dan juga bagi kita semuanya untuk berhati-hati ya karena di sekitar kita mungkin ada orang-orang yang ya dekat dengan kita menjadi sebab kebaikan memerintahkan perkara-perkara yang baik namun tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang justru memerintahkan perkara-perkara yang jelek dan juga membahayakan kita, agama kita, dunia kita, wallahu alam. Nah, ini barangkali ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah ya. Eh, kisah yang sekali lagi menunjukkan bahwasanya Nabi Ali Shallallahu Wasallam ya demikian perhatian kepada keluarga-keluarga para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajmain ya, dan perhatian ini menjadi salah satu sebab ya para sahabat Nabi dan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga-keluarga yang terbaik. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Nabi Ali Shallallahu Wasallam ketika kita punya anak-anak yang sudah berkeluarga, baik kunjungi, ya, lihat keadaan mereka, lihat urusan agama mereka, urusan dunia mereka. Nah, ini semuanya ikhwatul kiram bentuk ta'awun alal birri wa taqwa dan menjadi sebab kebaikan keluarga-keluarga kita dan keturunan kita insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته